Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini tentu saja dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu menegakkan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu saja kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti senantiasa kita upayakan menjadi hamba yang bersyukur hamba yang senantiasa mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kemudian dia senantiasa dan terus-menerus mengupayakan nilai-nilai kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa kita haturkan salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, kedua dan tauladan kita, rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari rukun iman yang enam yang semua dari kaum muslimin dan kaum mukminin sepakat akan enam rukun iman ini yaitu al-imanu bil yaumil akhir beriman kepada hari akhir beriman kepada hari kehidupan setelah adanya kematian itulah hari yang tiada hari lagi setelahnya yaumul akhir dikatakan sebagai hari akhir karena tidak ada lagi masa setelahnya. Karena kehidupan manusia di dalam menjalani perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu melewati beberapa kehidupan. Kehidupan tatkala ia berada di alam kandungan. Dan itu telah kita lewati bersama. Kemudian kehidupan dunia ketika kita dilahirkan, maka apa yang kita sekarang berada di atasnya, itulah yang kita hadapi. Itulah yang kita sekarang hidup di atasnya. Dan setelah kita meninggal dunia, maka di sana ada kehidupan yang dikatakan oleh Nabi SAW awalu manazilil akhirah, yaitu alam kubur, alam barzakh yang akan menjembatani, menjembatani dengan alam setelahnya kehidupan yang keempat yaitu alam akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua orang-orang yang beriman meyakini akan hal ini. Bahwasanya setelah dia meninggal dunia akan ada hari pembalasan, akan ada hari hisab, akan ada hari pertanggungjawaban di mana kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan kita. Dan semuanya akan nampak di sisi Allah. Semuanya akan terlihat di sisi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam kehidupan kita seringkali kita ini lalai dalam kehidupan ini. Seringkali kita merasa kehidupan ini masih panjang dan kita merasa masih bisa hidup seribu tahun lagi. Sungguh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak dan tiap hari terkadang kita melihat, mendengar saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin atau kaum muslimat yang diantar ke alam kuburnya. Maka ini menunjukkan kepada kita dan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya dunia ini adalah fana dan sementara dan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan setelah kehidupan ini. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari yang baik ini, kami ingin mengingatkan kepada diri kami dan kepada hadirin semuanya akan kehidupan setelah kematian, akan kehidupan yang pasti akan kita jalani, kehidupan yang tidak akan mungkin teragukan, kehidupan yang teryakini, ya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja semua itu masih cerita yang kita dengarkan baik dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW cerita. Kita sekarang hidup di dunia ini inilah yang nyata. Kehidupan akhirat itu cuma cerita. Nanti kalau kita meninggal dunia, maka kehidupan akhirat itulah yang nyata sementara dunia tinggal cerita. Hari ini boleh jadi kita berada di atas permukaan bumi. Boleh jadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan, atau kapan saja. Hanya Allah yang tahu kita sudah berada di bawah bumi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang mesti mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Karena di kanan dan kirinya sudah ada malaikat raqibun atid yang mencatat semua amal perbuatan manusia. Yang baik, yang buruk, semuanya akan dicatat oleh malaikat tersebut. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang terlafatkan, kalimat yang dilontarkan oleh manusia kecuali padanya ada malaikat raqibun atid yang siap mencatat amal perbuatan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang sangat menakjubkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Pemandangan yang sangat mengerikan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa semua manusia dari awal manusia sampai akhir manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan Arsatul Qiyamah. Itulah padang mahsyar. Dan manusia dikumpulkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, Pak. Tidak berpakaian, Pak. Dan belum dikhitan. Dikembalikan seperti sedia kalanya. Pada seperti seperti saat dia lahir ke dunia ini. Dikumpulkan seperti itu. Maka mendengarkan hal yang demikian istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd." Ya Rasul, kalau begitu laki-laki dan perempuan akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya karena dikumpulkan dalam keadaan telanjang, Pak. Kalau begitu mereka akan saling melihat. Kata Nabi SAW menjawab, Ya Aisyah, al-amru asyad min ayyuhimmahum dalik. Wahai Aisyah, perkaranya sangat dahsyat ketika itu. Perkaranya lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Ya, eh, tidak ada waktu untuk memikirkan yang seperti itu. Tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Masing-masing dari kita, masing-masing dari manusia pada saat itu memikirkan bagaimana dirinya bisa selamat. Bagaimana dirinya bisa selamat dari azab api neraka. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Karena dalam keadaan kaget yang luar biasa. Ya, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang ingkar, yang fasik, yang kafir. Semuanya tersentak. Kaget betapa luar biasanya hari ini dan azab Allah Subhanahu wa taala ketika itu menanti mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan, "Wahai Aisyah, perkaranya tidak seperti yang kita bayangkan. Sangat dahsyat, luar biasa. Tidak ada waktu memikirkan yang seperti itu." Semua manusia memikirkan bagaimana dirinya bisa selamat. Jangankan kita, Pak. Jangankan kita. Para nabi dan para rasul pun demikian. Mereka berkata, nafsi, nafsi, saya pikirkan diri saya. Saya pikirkan diri saya. Bagaimana saya bisa selamat atau tidak? Itu para nabi, Pak. Nah, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan bukan para nabi dan para rasul? Ya. Para manusia ketika itu berkumpul di padang mahsyar dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sangat panjang di padang mahsyar, Pak. Ya, yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu 50 sana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari yang kadarnya sama Pak dengan 50 ribu tahun. Itu di padang mahsyar ya. Subhanallah penantian yang luar biasa panjang, lama. Dalam keadaan manusia tidak tahu bisa masuk surga atau masuk neraka. Nah sekarang ini Pak hadirin yang dimuliakan oleh Allah seperti yang tadi kita katakan. Ini kan cerita. Kehidupan akhirat itu kita dengarkan ceritanya. Kehidupan dunia ini yang nyata kita sekarang berada di atasnya. Nanti kalau kita meninggal dunia dan pasti itu kita terjadi, maka kehidupan akhiratlah yang nyata sementara dunia tinggal cerita, Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu, manusia pun datang menghadap kepada para nabi dan para rasul untuk meminta syafaat mereka agar hisab dipersegera. Mereka datang kepada Nabi Adam Nabi Adam berudur, beralasan, nggak mampu dia menghadap kepada Allah. Malu Nabi Adam menghadap kepada Allah supaya minta dipersegerakan hisab. Kenapa? Karena Nabi Adam sadar dia punya kesalahan dulunya. Ya, memakan buah yang terlarang sehingga dikeluarkan dari surga. Ya, beliau mengatakan saya tidak pantas untuk meminta itu. Pergi kalian kepada selainku. Nah, pergi kalian kepada selainku, pergi kepada Nuh, Iya, karena Nuh itu adalah rasul pertama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Iya, nenek moyangnya manusia Nabiullah Adam tidak mampu untuk memintakannya. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika didatangi manusia berkata seluruh manusia ini Pak, datang kepada Nabi Nuh dan berkata wahai Nuh anta awwalu rasulin kamu adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nah, Tolong selamatkan kami, tolong berikan bantuan kepada kami. Minta kepada Allah agar hisab ini dipersegera. Terlalu lama kami menunggu. Nabi Nuh alaihissalam juga beruntung. Tidak mampu untuk memintakan yang demikian. Nabi, Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi. Saya sekarang memikirkan diriku. Saya sekarang memikirkan diriku. Bagaimana bisa selamat? Pergi kalian kepada selain. Pergi kalian kepada Nabi Musa. Eh, karena sesungguhnya dia adalah kalimur rahman. Maka manusia pun kembali. Mereka pergi berbondong-bondong datang ke Nabi Musa alaihissalam. Sama seperti Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Musa juga berudur. Beliau tidak mampu untuk memintakannya. Aku memikirkan diriku. Sekarang aku memikirkan diriku. Datang kalian kepada Nabi selainku. Datang kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka manusia pun datang ke Nabi Ibrahim. Sama Pak jawabannya. Nabi Isa juga demikian. Sampai Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi yang merupakan khalilur rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah manusia kepada Nabi Muhammad. Barulah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana ana saya yang berhak memintakannya. Saya yang bisa memintakannya. Maka disitulah terkenal yang dikenal dengan syafaatul utma. Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang sangat mengerikan pada waktu itu. Eh, manusia berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan menanti apa keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan lebih dahsyat lagi pada waktu itu, matahari, Pak. Ya, matahari yang sekarang ini jaraknya dengan kita berjuta-juta mil. Nanti di padang mahsyar Allah akan dekatkan cuman sejarak satu mil, Pak. Sejarak satu mil berapa satu mil itu? Hah? Cuman satu koma sekian kilometer saja kan? Subhanallah. Ya, Nah, ini kita jangan pikir keadaannya. Bagaimana Ustadz kalau begitu kan mungkin manusia akan hangus terbakar kalau begitu. Ini kehidupan yang lain, Pak. Ini kehidupan di alam akhirat. Allah masih memberikan kekuatan kepada manusia ketika itu. Kalau sekarang mungkin di dunia ini, kalau matahari didekatkan kepada kita, ya jangankan satu mil jaraknya, ya kurang daripada itu sudah hancur manusia itu. Tapi di alam akhirat lain alamnya, Pak. Beda alamnya. Manusia masih diberikan kekuatan oleh Allah tapi yang namanya demikian, tetap didekatkan matahari sejarah satu mil, tetap manusia berkeringat, Pak. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia ketika itu berkeringat. Ya, ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Nauzubillahi Tenggelam Pak sama keringatnya. Luar biasa kejadian itu. Nah, nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini kepada para sahabatnya. Ya, pada waktu itu tidak ada teduhan. Ya, bumi ini sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghayrul ardi was samawat. Hari yang ketika itu Allah ganti langit dan bumi bukan seperti langit dan bumi yang ada kita sekarang berada di atasnya tapi telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada bangunan tidak ada teduhan ketika itu kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala makanya di sanalah dikenal hadis yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Sab'atun yudilluhumullahu tahta dhilli." Yudilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa manusia ketika itu dinaungi di bawah teduhan arsnya Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Manusia bernaung di situ. Tapi tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk bernaung di situ. Dalam hadis ini hanya disebutkan tujuh golongan manusia. Hanya tujuh golongan, Pak. Yang mendapatkan keistimewaan khusus. Yang mendapatkan kelebihan. Pada hari itu matahari terik menyengat manusia. Tujuh golongan ini dikhususkan oleh Allah mendapatkan teduhan di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada teduhan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala maka kita berharap semoga kita termasuk dari tujuh golongan ini amin ya rabbal alamin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan yang pertama yang akan diberikan naungan dan teduhan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada teduhan, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Imamun adil. Yang pertama adalah seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Keadilan jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Orang yang adil adalah orang yang mengikuti perintah Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya, tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyepelekan. Itulah orang yang adil. Dan keadilan ini adalah hal yang diperintah di dalam agama kita. Makanya kita senantiasa mendengar khotib Jumat di akhir Jumat yang mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Diingatkan karena asas tegaknya Islam ini, agama ini adalah dengan keadilan. Makanya keadilan itu dijunjung tinggi di dalam agama kita. Ya, kepada siapapun harus kita berlaku adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana da Dan apabila kalian berucap, berucaplah dengan keadilan walaupun itu kepada kerabat kalian sendiri. Terkadang seseorang kalau dengan keluarganya, nah ada suatu benturan dengan keluarganya, dia cenderung untuk tidak bisa berlaku adil. Karena dia akan memihak kepada keluarganya, Pak. Itu tabiat asar manusia, akan membela keluarganya. Iya, tidak bisa berlaku adil dia. Allah perintahkan kita berlaku adil kalian, walaupun kalau kaitannya dengan kerabat kalian sendiri. Nah, bahkan kepada musuh sendiri Allah masih perintahkan kita untuk berlaku adil. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangankan kepada teman sendiri, Pak. Kepada musuh sendiri, Iya, harus kita berlaku adil. Jangan sampai karena dia musuh kita, kita pun tak bisa berlaku adil. Islam itu menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Iya. Namun di dalam hadis ini disebutkan siapa? Imam yang adil, pemimpin yang adil, Pak. Pemimpin di sini ya walaupun langsung menyangkut terkait dengan imam, pemimpin negara, ya, namun kata para ulama kita rahimahullah taala juga masuk di dalamnya pemimpin-pemimpin yang berada di bawahnya ya yang memimpin suatu daerah ya bahkan kata para ulama yang memimpin di dalam rumah tangganya juga masuk di dalam hadis ini karena kita semua ini adalah pemimpin kata Nabi SAW kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati semua kalian itu sebenarnya pemimpin kata Nabi dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Maka Nabi merinci, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Bahkan seorang perempuan juga pemimpin di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Maka semua dari kita pemimpin dan semua dari kita akan diberi, di, dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan kita. Kenapa disebut pemimpin, Pak? Iya, pemimpin yang adil diberikan keistimewaan ini karena dia seorang pemimpin. Ya. Seorang yang besar, ditokohkan, dianggap dia. Bisa dia sebenarnya berlaku volume, ya. Tidak berlaku adil, mampu dia karena dia punya kekuasaan. Ya. Tapi ketika dia mampu berlaku adil, maka di sini adalah keistimewaan. Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya. ya di dunia sudah diangkat derajatnya, di akhirat lebih ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata Nabi, "Innal muqsitina indallah ala manabir min nur." Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala maka mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang disebutkan bahkan para nabi dan para rasul merasa iri dengan mereka. Iya, bahwa dia berada di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Keistimewaan, kemuliaan, pemimpin yang adil, Pak. Iya. ini kalau dia mampu berlaku adil, tapi kalau dia diberikan kepemimpinan, dia diberikan kekuasaan, tidak mampu berlaku adil, maka diancam oleh Nabi saw. Kata Nabi, "Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan, falam yuhidha binasihatin." illa lam yajid raihatal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang telah diberikan oleh Allah kepemimpinan. Allah berikan kepadanya kepemimpinan, kekuasaan. Iya, tapi dia tidak mampu berlaku adil. Maka kata Nabi SAW, pemimpin yang seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Jadi baunya surga saja Pak Anda dapat, apalagi surganya Padahal baunya surga itu kata Nabi bisa didapatkan sejarah 40 tahun namanya. Sudah bisa dapat baunya surga itu. Nah ini orang yang boleh seperti ini, pemimpin yang boleh seperti ini, dia tidak akan dapatkan baunya surga kan? Nah bagaimana lagi surganya? Nah, jadi di satu sisi ketika dia mampu berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Di sisi lain, ketika dia tidak mampu berlaku adil, itu amanah Kepemimpinan itu amanah. Iya. Kalau dia tidak bisa menunaikan amanah itu sebagaimana mestinya, maka akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemimpin yang adil, mereka lah yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada naungan, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syabun nasya'a fi ibadatillah." dan seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Iya, disebutkan pemuda, Pak. Kenapa disebutkan pemuda? Karena biasanya anak muda ya, mereka lebih banyak lalainya, kebanyakannya ya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah tentunya. Kebanyakannya anak muda ya, banyak lalainya karena dia berpikir, "Oh, ini masa muda saya masih panjang." Iya, saya masih bisa hidup puluhan tahun lagi. Nah, masih banyak yang bisa saya kerjakan. Beda kalau pikiran orang tua, Pak. Kalau orang tua berpikir, wah oh, ini saya sebentar lagi. Ya, sudah bau-bau tanah ini. Itu kan pikiran orang tua, Pak. Nah, sehingga dia lebih berpikir untuk bagaimana mempersiapkan bekal bekal di akhirat nanti. Kalau anak muda, oh, dia habiskan masa muda, mumpung muda. Nah, ini pikiran sebagian anak muda. Seperti itu. Makanya disebut anak muda. Nah, nah ketika anak muda di masa mudanya dia tidak seperti kebanyakan anak muda yang lain. Iya, dia tidak keluyuran ke sana kemari, ngabuburit ke sana kemari tidak. Tapi yang dia lakukan banyak-banyak waktunya di masjid Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda seperti ini anak muda yang luar biasa. Iya, akan diberikan teduhan khusus pada hari kiamat, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, masa muda itu adalah masa muda yang Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Karena masa muda itu masa kuat-kuatnya kita beribadah kan. Kuat kita mampu beribadah. Iya. Beda kalau sudah diri ini sudah lemah, iya, sudah banyak penyakitnya akan kurang ibadahnya kan kurang ibadahnya tapi anak muda ya dengan masa mudanya kekuatan yang ia dapatkan pada hari ini dia manfaatkan banyak-banyaknya untuk ibadah sama Allah maka luar biasa nah, makanya dari perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah masa muda kita Pak. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qadama bani Adam yauman qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara, Pak. Lima perkara ini harus ditanya dulu. Ya, sebelum nanti bergerak kita kaki kita di hari kiamat. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya kita di mana kita habiskan. Pertanyakan diri kita. Di mana kita habiskan umur kita selama ini? Iya. Kemudian yang kedua, wa an syababihi ma'ablah. Tentang masa muda kita, di mana kita usangkan? Iya. Pertanyaan ketiga, wa an ilmi tentang wa an mali tentang harta kita. Tentang harta apa ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, min aina tasabat? Dari mana kamu dapatkan harta itu? Dan yang pertanyaan yang kedua, wa bima kemana kamu belanjakan? Ya, itu akan ditanya oleh Allah. Kita dapat harta dari mana? Apakah dari yang halal? Ya, atau dari yang haram? Kapan kita berani mengkonsumsi yang haram, eh, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kita. Kemudian setelah kita dapat harta itu, Allah pertanyakan lagi, kemana kamu belanjakan itu? Apakah kamu belanjakan hartamu untuk maksiat sama Allah? Atau untuk ibadah sama Allah? Allah tanya, Pak. Kemana harta kita kita belanjakan? Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Wa an ilmihi fi ma'amilabih. Tentang ilmu kita. Sudahkah kita mengamalkannya? Iya, kita tahu ilmunya. Nah, sudahkah kita mengamalkannya? Kita tahu ini haram. Sudahkah kita meninggalkannya? Kita tahu ini wajib, sudahkah kita mengerjakannya? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Nah, tidak akan bergerak kedua kaki ini sebelum lima ini betul-betul kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah masa muda kita di mana kita usahakan. Eh, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada naungan kecuali naungannya adalah seorang pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan teduhan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang tiada naungan, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid dan seorang dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut terikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga, Pak. Seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid-masjid Allah. Senang dia beribadah di masjid Allah. Senang dia untuk sholat di masjid Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar sholat di rumahnya. Iya. Datang dia ke masjid. Ketika dia keluar dari masjid, hatinya senantiasa rindu untuk bagaimana bisa kembali lagi ke masjid. Iya, seakan-akan masjid itu sebagai rumah keduanya sudah. Nah, tidak bisa, tidak tenang hatinya kalau tidak datang ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat dia mengadu di sana, tempat dia rukuk dan sujud di sana tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu mesti kita agungkan, Pak. Mesti kita makmurkan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as salat, wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah dia makmurkan masjid Allah. Senang dia datang ke masjid. Senang dia melangkahkan kakinya ke masjid. Mereka ini kata Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita datang ke masjid untuk apa kita? Untuk apa? Untuk mengharapkan pahala kan? Eh, harapan ada itu. Dan kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak beribadah kepada Allah. Makanya disebutkan mereka itu yang hanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Eh, makanya orang-orang yang tidak beribadah di masjid Allah Allah Subhanahu wa taala maka dipertanyakan keimanannya. Yakin tidak beriman kepada Allah, yakin tidak beriman kepada hari akhir. Eh, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebutkan wa aqamas shalat wa ataz zakat. Mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Maka mereka itulah kata Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. ciri-ciri orang-orang yang mendapat hidayah adalah orang yang senantiasa gemar datang ke masjid. Iya. beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Nah, nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwa orang yang seperti ini dia lebih mendahulukan akhiratnya ketimbang dunianya. Nah, di dalam agama kita tidak dilarang seseorang itu mencari dunia. Eh, silahkan cari dunia kalian. Nah, tapi jangan sampai karena dunia akhirnya kita lalai dengan akhirat kita. Jangan sampai. Ya, ketika berbenturan, bertentangan dunia akhirat, kita masih lebih memilih dunia kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairun laka minal ula." Akhirat itu lebih baik daripada daripada dunia. Iya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kata Allah. Dunia sementara, Pak. Dunia sementara. Ya, makanya dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi ya, "Lau kanatid dunya," ini sabda Nabi, Pak. "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha bahudatin." Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah walaupun seberat seberat sayap nyamuk pak berapa itu sayap nyamuk itu beratnya itu tidak ada harganya kan tidak ada nilainya kan seandainya dunia lebih berat di sisi Allah seberat punya harga di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan min, memberikan minum kepada orang-orang kafir Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang ingkar itu eh tapi karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah ya Allah katakan juga Orang kafir dapat, muslim juga dapat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, untuk apa kita me menelantarkan akhirat kita dikarenakan dunia kita ini? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi pernah menggambarkan Pak. Ya, suatu hari Nabi pernah naik ke atas mimbar Pak. Naik ke atas mimbar, kemudian tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terlihat dalam rona wajah beliau kegembiraan. Dan beliau ingin mengambil sesuatu di hadapannya. Tetapi beliau langsung mundur ke belakang. Dan terlihat dari wajah beliau rasa takut yang sangat besar. ya. Ini membuat para sahabat yang ada di bawah bertanya-tanya. Ini kenapa Nabi ini begini? Ada apa dengan Nabi ini? Kok seakan-akan beliau ingin mengambil sesuatu di hadapannya, kemudian langsung mundur ke belakang. Maka tak kuasa para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma balukum? Ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Kenapa kok seperti itu perbuatanmu?" Iya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitul jannata Tadi kata Nabi, saya diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Maka ketika aku melihat neraka, ngeri aku melihatnya. Aku pun mundur ke belakang. Ketika aku melihat surga, aku maju, ingin aku ambil. Aku diperlihatkan pohon surga. Aku ingin mengambil rantingnya surga. Ingin aku petik, tapi terhalang olehku. Aku dihalangi, belum dia ternyata. Nah, kata Nabi SAW, ini syahidnya Pak. Kata Nabi SAW, seandainya aku bisa mengambil ranting surga itu, ya, aku perlihatkan kepada kalian, kemudian kalian bisa mencium baunya surga dari rantingnya surga itu, ranting pohon surga itu, niscaya kalian tidak akan punya selera hidup di dunia lagi. Pingin-pingin cepat mati langsung masuk surga. Subhanallah. Baru rantingnya itu, Pak. Baru ranting pohon surga, Pak. Bagaimana lagi dengan batangnya ya? Bagaimana lagi dengan pohonnya? Bagaimana lagi dengan buahnya? Bagaimana lagi dengan surganya? Luar biasa. Nah ini manusia ini kadang lalai. Ya. Nah kalau diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini surga Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa nikmat. Nah tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Ya seindah apapun pak kalau kita bisa menggambarkan atau ada orang melukiskan indahnya surga yakinilah surga jauh lebih nikmat daripada itu. Kenapa? Karena kata Nabi surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala satar ala qalbi baca Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Ya. Jadi sesuatu yang kita bayangkan indahnya itu surga, yakinilah surga itu lebih indah lagi. Surga itu lebih nikmat lagi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya jadilah hamba-hamba akhirat. Jangan menjadi hamba-hamba dunia. Jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak seseorang yang hatinya terus senantiasa terpaut dengan masjid Allah, mereka inilah ya orang-orang yang lebih mengutamakan akhiratnya ketimbang dunianya. Ya, dunia silahkan cari. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk mencari dunia. Nah, karena kita di dunia, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh ya apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini. Nah, kita butuh akan hal tersebut, tapi prinsipnya dunia dan akhirat itu jangan sampai dipertentangkan, Pak. Jangan sampai seperti itu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka Cari dan upayakan apa yang Allah sediakan untukmu di akhirat, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia. Jangan lupa di, dun di dunia. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ke yang keberapa? Yang keempat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil bil masajid. Golongan yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Dan dua orang. Dua orang ini saling cinta mencintai karena Allah. Dia berjumpa karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Lihat, ya, dua orang ini tertanam cinta karena Allah, Pak. Karena Allah yang bisa menyatukan mereka Allah. Cintanya didasari karena Allah. Ini cinta yang luar biasa ini. Tidak akan terputus sampai hari kiamat kelak. Nah, kalau cintanya dasarnya karena apa? Karena Allah. Makanya cintai siapa yang kita cintai landasannya karena Allah bukan karena sekedar hawa nafsu, ya, bukan cintanya dibatasi karena dunia, karena ingin dan ini dan itu, jangan. Kalau cintanya sebatas itu, terputus, terputus. Nah, akan terputus. Cinta yang kekal abadi, cinta yang sejati adalah cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai anak istri kita karena Allah. Bukan hanya karena dunia. Nah, bukan hanya sekedar hawa nafsu, bukan hanya sekedar senang-senang saja, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsipnya apa? Kami berjumpa, kami berkumpul, disatukan karena Allah. Kalaupun harus berpisah, kalaupun harus berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Juga karena Allah. Kalaupun harus berpisah di dunia ini, insya Allah nanti dipertemukan di akhirat. Nah, itu prinsipnya orang yang mencintai. Nah, itu prinsip orang yang mencintai. Makanya disebutkan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah dia berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Makanya ini prinsipnya orang-orang yang beriman. Seperti itu. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Masalul mu'minin fi tawadihim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim, kama salil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun, tada'a lahu sairul jasad bisahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam cinta mencintainya, kasih sayangnya, lemah lembutnya bagikan satu tubuh, Pak. Itu orang yang beriman itu. Iya. Kalau salah satu tubuh merasakan keluhan, maka yang lain juga akan ikut merasakannya. Tidak bisa tidur dia. Nah, itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka persaudaraan mereka dibangun di atas iman, dibangun di atas Islam, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Makanya orang-orang yang beriman harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bukan berpecah belah. Ya, bukan saling memboikot satu sama yang lainnya. Bersaudara, ya. Karena kita ini ya sesembahan kita satu, nabi kita satu, Ya, kiblat kita juga satu. Untuk apa berpecah belah? Iya. Musuh kita satu juga, Pak. Nah, seharusnya umat umat Islam membangun kesatuannya, membangun ya ukhuwahnya supaya dia semakin kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya perselisihan, perpecahan di antara umat Islam adalah hal yang tercela. Ya, wala mukhtalifina Senantiasa mereka berselisih, bersengketa, berpecah belah, berkotak-kotak kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang tidak berselisih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian golongan yang kelima. Dari golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala Ya, kata Nabi SAW, warujulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seseorang seorang laki-laki, Pak, dipanggil oleh seorang wanita cantik lagi memiliki kedudukan. Tapi dia dipanggil untuk apa? Bukan sekedar dipanggil, dipanggil untuk melakukan perbuatan nista, perbuatan keji. naudzubillah Dipanggil ini dia. Tapi dengan keimanannya dia mengatakan sesungguhnya saya takut sama Allah. Luar biasa ini orang orang yang seperti ini. Nah, gejolak syahwat sedang menimpa dirinya pada waktu itu. Ya, siapa yang bisa menjamin dirinya bisa selamat? Yang memanggil dia wanita cantik, Pak. Memiliki kedudukan lagi, kehormatan lagi. Nah, dia panggil, dipanggil untuk melakukan apa? untuk melakukan perbuatan misna, perbuatan keji, zina dan semisalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan keimanannya dia mampu mengatakan sesungguhnya saya takut sama Allah. Ya. maka orang yang seperti ini akan diberikan teduhan khusus pada hari kiamat, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dia mampu untuk menolak menolak keinginan hawa nafsunya. Makanya mereka inilah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mukhlasin, orang-orang yang diberikan keikhlasan. Makanya salah satu contoh tauladan yang besar di dalam hal ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Baca Pak dalam surah Yusuf. Bagaimana godaan yang sangat besar menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Eh, baca dalam surah Yusuf itu. Bagaimana istri Imra'atu Aziz menggoda Nabi Yusuf alaihissalam dia tutup semua jendela dan pintu. Dia ajak untuk melakukan perbuatan nista itu. Nah, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu menolak yang demikian. Allah puji Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk dari hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk dari hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan oleh Allah menunjukkan bahwa keikhlasanlah yang mampu menolak gejolak syahwat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, seseorang ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang terlarang di dalam agama ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang dengan yang lebih baik, Pak. Yakin itu, Pak. Nabi pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan lin." Siapa yang meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan karena Allah. Allah pasti akan gantikan yang lebih baik. Itu yakini. Sabda Nabi SAW. Walaupun terkadang tatkala dia harus meninggalkannya, harus merugikan dunianya. Hilang dunianya, Pak. Hilang sebagian hartanya mungkin. Nah, karena harus meninggalkan itu haram. Dia tahu ini haram misalnya. Dia tinggalkan karena Allah. Saya ingin bertakwa sama Allah. Ini jelek, ini haram, ini tidak baik. Kalau saya tinggalkan, ya walaupun harus merugikan dunia saya, nah, tapi tidak apalah dunia rugi, akhirat nanti diberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Ini prinsip orang-orang yang beriman, Pak. Nah, prinsip orang-orang yang beriman tahu dia haram, tahu ini terlarang, dia tinggalkan. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Ini keyakinan orang-orang yang beriman. Namun tidak ada yang mampu untuk hal yang demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah kecuali memang orang-orang yang mempunyai keyakinan yang besar terhadap keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang keenam yang akan juga mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Kata Nabi SAW, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama shimaluh ma Dan seseorang yang dia bersadaqah, berinfak dengan satu sadaqah, dengan satu infak, ya saking ikhlasnya dalam bersadakahnya tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diperbuat, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ikhlas luar biasa ini. Iya. Nah, ini menunjukkan kepada kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang kalau mau sedekah, mau infak, ya, mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, betul-betul harus jaga ini keikhlasan ini. Ya, jangan mau dibilang, Pak. Jangan mau disebut, jangan mau dipuji-puji. Ya, oh si fulan banyak sumbangannya ternyata. Si Allah luar biasa. Ya, jangan. Ini bisa mempengaruhi nilai amalan kita. Bisa terhapus Pak amalan kita kalau tidak ikhlas. Itu sedekah itu ibadah Pak. Kita berinfak itu ibadah. Nah syarat mutlaknya ibadah harus ikhlas karena Allah. Kapan kita tidak ikhlas terhapus amal kita. Cuma-cuma saya percuma Pak. Nah, makanya amalan-amalan yang bisa membawa kita menjadi ria ya menjadi sumah supaya mau dipuji, mau didengar dan seterusnya. Jaga ini hati maka menjaga hati ini penting Pak dalam kehidupan kita, terutama kita mau beramal. Ya, syaitan kadang datang sama kita. Syaitan datang sama kita ingin mempengaruhi kita. Supaya apa? Supaya amal kita tidak diterima, Pak. Ya, supaya amal kita diterima. Nah, makanya sedekah yang benar yang mendapatkan pahala di sisi Allah yang kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala maka mereka inilah yang mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih dari satu benih yang dia tanam Pak tumbuh tujuh tangkai. Pada setiap tangkai berbuah seratus biji. Satu yang dia tanam tujuh ratus kali lipat Allah Subhanahu wa taala ganti. Luar biasa. Iya, makanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Betul kata Nabi SAW, ya, mana kasat sadaqatun min mal. Harta itu, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Ya, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Allah ganti, Allah balas, Allah berikan ganti yang terbaik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada waktu yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah mereka yang berzikir karena Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saking khusyuknya dalam berzikir sehingga air matanya berlinang Pak. Karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah memaksa dia untuk menangis. Nah, maka mereka inilah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah, diberikan teduhan oleh Allah hari yang tidak teduhan kecuali teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita berharap Pak, semoga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, mendapatkan teduhan Allah dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bersifat, mampu beramal amalan-amalan orang-orang yang mendapatkan tuduhan itu. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita dan di sanalah kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.